Kita akan membaca bab yang ke-13 halaman 61 dari buku panduan. Baik. Berkata penulis rahimahullahu taala Babun minasyirki ayyastagitha bighairillahi au yad'u ghairahu. Bab termasuk kesyirikan istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Iya. Ini bab yang ke 13 dari pembahasan-pembahasan kitab tauhid ini. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala masih menyebutkan beberapa bentuk dari kesyirikan. Di antara bentuk dari kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid adalah al-istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini ada dua hal. Ada istighatha kepada selain Allah dan ada doa kepada selain Allah. Beliau akan jelaskan bahwa hal ini terdolong ke dalam bentuk syirik akbar yang diharamkan di dalam syariat kita. Apa artinya al-istighatha? Al-istighatha artinya talabul ghaus. Talab al-ghaus. Al-ghaus itu sesuatu yang menghimpit, sesuatu yang suatu bahaya yang menimpa kesusahan Jadi dia permohonan, permintaan agar supaya diangkat kesusahannya. Atau berdoa kepada selain Allah. Iya. Istighatsah bentuk dari doa. Bentuk dari doa. Tapi dia mananya lebih khusus karena istighosah itu itu doa permohonan kepada Allah tapi khusus dalam mengangkat hal-hal yang menghimpitnya, hal yang menyusahkannya, hal yang dia tidak senangi. Nah, itu istighosah. Tapi kalau doa, doakan lebih umum daripada itu. Dia bisa memohon kepada Allah segala hal dari hal yang memberatkannya dia mohon supaya diangkat hal yang memberatkannya maupun hal yang lainnya. Iya. Berarti di sini antara dua hal istighatha dan doa yang mana yang lebih umum? Doa. Iya. Baik. istighatha yang dikatakan sebagai bentuk kesyirikan, syirik akbar, itu istighatha kepada selain Allah pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau dia istighatha kepada orang-orang yang tidak hadir dari orang-orang yang tidak hadir apakah itu mayat, mayit maupun selainnya. Jadi itu yang terhitung sebagai syirik akbar. Adapun kalau misalnya dia beristighatha kepada makhluk hidup hadir dan dia mampu pada hal tersebut, maka ini perkara yang dibolehkan, tidak ada masalah. Perkara yang dibolehkan tidak dipermasalahkan. Dalilnya apa? Ayat di surah Al-Qasas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau masuk ke kota, beliau dapati dua orang sedang berkelahi. Satu dari pengikut Fir'aun merupakan musuh Nabi Musa dan satu lagi dari Bani Israel yang merupakan golongan Nabi Musa alaihissalam. Maka dikatakan di dalam ayat fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min Maka orang yang merupakan golongan Nabi Musa beristighatsah kepada Nabi Musa terhadap musuhnya untuk melawan musuh mereka. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Maka Nabi Musa meninju orang tersebut dan orangnya mati. Ya. Ini subhanallah ya Nabi Musa alaihi salam. Ya biasanya kan kalau orang ditinju itu umumnya mati atau tidak? Tidak. Tapi mati orang tersebut. Iya. Dan memang disebut ya dari Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Ya kisahnya maruf ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika beliau sedang mandi, beliau letakkan semua bajunya di atas batu. Dan kebiasaannya Bani Israel kalau mereka mandi, mandi bareng-bareng. Tapi Nabi Musa alaihissalam beliau mandi sendiri. Maka suatu hari digosipi oleh kaumnya. Nah, ini kebiasaan gosip rupanya dari semenjak dahulu ada. Apa kata mereka? Nah, ini Nabi Musa mandi sendiri, dia ada apa-apa tuh. Ya, makanya dia tidak mau mandi sama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan Nabi ya dari hal tersebut. Ketika Nabi Musa mandi, beliau letakkan semua bajunya di atas batu dan batu itu lari. Batunya lari. Maka Nabi Musa alaihissalam mengejar batu tersebut. Beliau berkata, "Saubi hajar, saubi hajar." Berikan, kembalikan batu wahai batu. Terus dikejar. Nah, begitu melihat Nabi Musa dalam keadaan tidak berpakaian, kaumnya berkata, "Oh, nggak ada apa-apa dengan Nabi Musa." Nah, itulah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Kemudian Allah mensucikan Nabi Musa dari apa yang mereka ucapkan. Sungguhnya Nabi Musa ini di sisi Allah sangat memiliki kedudukan. Baik. Maka begitu batu itu ditemukan oleh Nabi Musa, dipukul batu itu oleh Nabi Musa. Berbekas di batu itu 6 sampai 7 kali pukulan Nabi Musa. Kalau kita biasanya mukul batu, yang berkas mana? Batu atau tangan kita? Nah, ini terbalik ya, masya Allah. Baik. Jadi eh, sisi pendalilan dari ayat tadi, golongan Nabi Musa itu tadi dari kaum Nabi Musa istighatha kepada siapa? Nabi Musa untuk menghadapi serangan musuhnya. Nah, ini istighatha namanya. Kepada makhluk hadir nadia mampu dalam hal tersebut. Maka itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Baik. Jadi dari sini kita bisa pahami ya bahwa ucapan penulis rahimahullah syirki ayyastagitha bighairillah. Dari kesyirikan istighatha kepada selain Allah, maksudnya yang syirik itu apa? Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dia istighatha kepada makhluk yang tidak hadir. Apakah dia mayat, mayit, orang yang sudah mati, atau gaib memang tidak ada di situ. Ini bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua, dia beristighatha pada hal yang tidak ada yang mampu melakukan hal itu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua bentuk yang disebut sebagai apa? Sebagai syirik akbar. Baik. Selesai ini ya tentang istighatsah. Yang kedua, tentang doa. Dari kesyirikan berdoa kepada selain Allah. Doa itu ada dua bentuk. Doa. Ada do, ada doa yang datang dan itu terhitung sebagai ibadah. Dan ada doa yang datang tidak dihitung sebagai ibadah. Ini kita berbicara kalimat doa dalam istilah syar'i, dalam istilah apa? Syariat dalam bahasa Arab. Iya. Jadi ada doa kalau terjadi itu ibadah. Itu ibadah. Misalnya seorang memohon kepada Allah, "Ya Allah." Iya. Atau dia memohon hajatnya. Ini kan ibadah namanya. Atau doa bermana dia takut kepada Allah, mengharap kepadanya. Ya. Nah, ini juga ibadah. Jadi kalau doa datang dalam bentuk ibadah, kapan diserahkan kepada selain Allah, kaidahnya apa? Kalau ibadah diserahkan kepada selain Allah, kaidahnya itu adalah syirik akbar. Baik. Yang kedua, ada doa yang terjadi dia bukan dalam bentuk ibadah. Ada doa bermana dakwah. Bermana undangan. Bermana apa? Undangan. Ya, misalnya di dalam hadit dikatakan mandaakum fa'ajibu. Siapa yang memanggil kalian, mengundang kalian, jawab undangannya. Salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya apa? Wa idza da'aka fa'ajibku. Kalau dia mengundang engkau, maka jawablah. Nah, doa di situ bahasanya kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau dia doa kamu, jawablah. Doa di sini kalau terjemahan Indonesia apa namanya? Undangan. Baik, ini satu bentuk. Ada bentuk lain. Iya. kadang dalam bentuk panggilan tidak dimaksudkan permintaan. Misalnya ketika Nabi, ketika putra beliau Ibrahim meninggal kan di dalam hadis beliau berkata innal aina latadma wal qalba la yahzan wa inna li firakika ya Ibrahim lamahzunun sesungguhnya mata itu berlinang hati itu sangat sedih dan kami terhadap engkau wahai Ibrahim itu sangat bersedih ini wahai Ibrahim panggilan atau bukan Hah? Panggilan kan? Ibrahimnya mati atau bukan? Mati. Tapi ini tidak dimaksudkan doa ini hal yang biasa. Bukan maksud dari bukan datang dalam bentuk apa? Ibadah. Jelas ya? Ini tidak masuk di pembahasan. Baik. Jadi doa yang terjadi dalam bentuk ibadah, inilah yang dibahas oleh para ulama. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia adalah apa? Syirik akbar. Doa yang datang dalam bentuk ibadah sudah berlalu bersama kita di pelajaran salah satu usul. Doa terbagi berapa? Hmm? Terbagi dua. Ada doa ibadah dan ada doa masalah. Nah, ini yang datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ibadah. Ada doa namanya ibadah. Jadi doa ibadah artinya doa memang bermakna ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rob kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Sesungguhnya orang yang bersombong dari beribadah kepadaku. Jadi awalnya disebut doa, akhirnya disebut apa? Ibadah. Maka ini doa ibadah namanya. Semuanya orang yang bersombong dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Yang kedua doa masalah, doa permintaan. Nah, inilah yang di dalam bahasa Indonesia. Kalau orang bilang doa bahasa Indonesia artinya apa? Dia meminta, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Jadi selesai di sini pembagian Pembahasan tentang doa. Jadi saya sudah bedakan apa itu istighatha dan apa itu doa. Untuk sudah kita bedakan. Yang kedua juga sudah kita terangkan bahwa doa lebih umum daripada apa? Istighatha. Istighatha bentuk dari doa, tapi doa khusus. Dia bagian dari apa? Doa. Kemudian yang ketiga saya juga telah terangkan apa yang dimaksud kesyirikan dalam istighatsah kepada selain Allah dan apa yang dimaksud dengan kesyirikan di dalam apa? Di dalam doa. Kemudian yang keempat saya sudah terangkan bahwa kesyirikan di sini syirik apa bentuknya? Hah? Syirik akbar. Ada syirik asgar di sini? Ini tidak ada. Ini hanya ada syirik akbar karena dia ibadah. Ibadah itu kapan dipalingkan kepada selain Allah walaupun sedikit maka dia adalah apa? Dia adalah syirik akbar. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini membawakan beberapa ayat. Kalau penulis sebutkan empat dalil ya, tapi jumlah ayat yang disebutkan ada lima. Dalil yang pertama ada dua ayat, yang lainnya satu ayat. Jadi kalau semua eh, dalil yang ketiga juga ada dua ayat sebenarnya, tapi penulis dia hanya hitung lima ayat saja. Baik. Dalil yang pertama, dalil yang pertama ini dua ayat ya kalau dihitungan penulis. Wa qalu Allah Ta'ala ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين wa yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu. Iya. Al-ayata. Nah. Jadi ini dua ayat. Dan firman Allah Ta'ala ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah mala yang fauk yang tidak bisa memberi manfaat wala yadurruk dan tidak pula bisa mendatangkan bahaya kepadamu fa'in fa'alta kalau engkau mengerjakan itu wahai Nabi Muhammad fa innaka idan minadh zalimin maka dengan demikian engkau sungguh termasuk sebagai orang-orang yang zalim Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkan, menyingkap bahaya itu kecuali Dia. Kelanjutan ayat, wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan kalau Dia menghendaki kebaikan terhadapmu, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi. Allah menimpakan hal tersebut kepada siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Baik. Jadi di sini penulis rahimahullahu taala ya mulai menjelaskan ayat-ayat terkait dengan bab ini. Iya. Kalau kita lihat pada ayat-ayat yang beliau bawakan, ini ayat-ayat mengandung mana doa secara umum. Mengandung mana doa dan sudah saya terangkan bahwa istighatsah masuk dalam doa atau tidak? Masuk dalam doa. Ya, dan dari kebanyakan teks ayat yang dibawakan oleh penulis itu tampak ya pada hal-hal yang membahayakannya. Dia berdoa padahal mengangkat hal yang membahayakannya. Jadi ini dari keindahan susunan penulis. Dibawakan ayat-ayat yang mencakup dua perkara sekaligus. Mencakup dua perkara sekaligus. Jadi ayat yang pertama, wala tad'u nilamnya la, nahiya namanya. Allah melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan larangan itu menunjukkan apa? Pengharaman. Wala tad'u min dunillah. Jangan kamu suruh selain Allah siapapun. terselain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk makhluk yang tidak bisa menyambung, memberi manfaat kepada engkau, tidak bisa pula menolak bahaya atau mendatangkan bahaya untuk engkau. Iya. Jadi ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang larangan ditujukan kepada nabi. Tapi kalau nabi saja dilarang, umatnya bagaimana? Umatnya juga masuk di dalam larangan. Iya. Jadi memang pembicaraan diarahkan kepada Nabi, tapi yang diinginkan ini umum untuk seluruh umat. Fa'in fa'alta kalau engkau mengerjakan hal tersebut. Nah, ini perhatikan ya kitabnya kepada Nabi. Kalau engkau Nabi Muhammad, ini kalau Nabi yang melakukan. Artinya kalau engkau berdoa kepada siapapun selain daripada Allah, wahai Nabi Muhammad, Fa'innaka maka sungguh engkau idan dengan demikian minab Dari orang yang berbuat kezaliman. Dari orang yang berbuat kezaliman. Zalim di sini abdulum artinya apa? Hah? Kesyirikan. Memang kata belum secara asal katanya, dulum itu artinya wada'u syai' fi ghairi Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan kezaliman itu banyak bentuknya. Iya. Ada tiga bentuk kezaliman. Ada kezaliman bermana kesyirikan, itu bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua, kezaliman bermana dosa dan maksiat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala selain dari kesyirikan Kemudian yang ketiga, kezaliman antara sesama makhluk. Ketiga jenis kezaliman. Tapi yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini, zalim bermana apa? Hah? Bermana kesyirikan. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam beberapa ayat, paman azlamu" Ya. Disebut orang yang berdoa kepada selain Allah, dikatakan siapa yang lebih zalim dari dia? Artinya dia yang paling zalim. Tidak ada yang lebih zalim daripada dia. Itu pensifatan terhadap pelaku kesyirikan dalam beberapa ayat. Jelas ya? Karena itu sudah pernah saya terangkan bahwa sebagian ulama apa namanya memandang kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dan sebagian ulama lagi ada yang memandang bahwa berucap dengan berucap tanpa ilmu itu adalah kebaliman yang paling besar karena syirik bentuk dari berucap tanpa apa? Tanpa ilmu juga. Baik. Jadi sisi pendalilan dari ayat kelihatan ya di dua tempat sisi pendalilannya. Yang pertama wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa, itu larangan. An-nahyu yufidu apa? At-tahrim, menunjukkan pengharaman. Kemudian pendalilannya di sisi yang kedua, fa'innaka idan min adh-dhalimin. Nah, ini fa'innaka idan min adh-dhalimin menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Iya. Itu adalah kesyirikan. Baik. Jadi dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah syirik akbar. Dan pelajaran yang kedua bahwa Nabi Muhammad manusia yang paling salih. Andai kata berdoa kepada selain Allah, maka beliau tergolong dari apa? Orang yang zalim, orang yang berbuat kesyirikan, apalagi selain Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga di dalam ayat ini terdapat penjelasan lemahnya sembahan-sembahan kaum musyrikin dan batilnya peribadatan kepada mereka. Batilnya peribadatan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya atau menolak bahaya. Baik. Kelanjutan ayat pada ayat berikutnya wa saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan kepada engkau bahaya, bidurrin, Ya bahayanya dalam bentuk apa saja? Bahaya dalam bentuk kefakiran, bahaya dalam bentuk penyakit, atau apa saja. Iya wa yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illahu maka tidak ada yang bisa menyingkapnya tidak ada yang bisa menghilangkan bahaya tersebut illahu kecuali dia saja kecuali Allah saja ya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bersendirian. Di dalam hal tersebut, dialah satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang memberi dan menahan, satu-satunya yang di tangannya manfaat dan bahaya. Iya. Tidak ada yang bisa menyingkap bahaya itu kecuali Allah saja. Sebagaimana wa yuridika bi khairin fala radda li fadlihi. Kalau dia menghendaki kepada engkau kebaikan, tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Tidak ada yang bisa menolak keutamaannya. Iya. Ini sama dengan hadits Nabi ya, pesan Nabi kepada Ibnu Abbas. Wa alam annal ummata law yajtama'u ala ayam fa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in jitama'u ala yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah alaika. Ketahuilah bahwa umat ini kalau mereka seluruh manusia berkumpul ingin memberi manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali apa yang Allah tetapkan untuk engkau. Dan mereka kalau berkumpul semuanya ingin memberi bahaya kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberi bahaya kecuali apa yang Allah gariskan akan menimpa engkau. Nah, itu seorang mukmin, muwahhid. Dia itu selalu kuat. Selalu kuat karena dia bersandar kepada Allah dan lepas dari seluruh makhluk. Tidak memperhitungkan makhluk. Iya. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yusibu bihi mayyasha'u min ibadih. Allah timpakan siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Siapa yang dapat dari keutamaan, maka itu adalah dari keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ghafurur rahim. Disebut dua nama dari Asmaul Husna bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ghafur. Maha mengampuni dan Maha merahmati. Iya. Siapa yang bertobat dari kesyirikannya, Allah akan mengampuninya. Allah Maha merahmati. Tidak menyegerakan siksaan terhadap mereka yang apa namanya? menyimpang. Baik, jadi ayat ini dijelaskan bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian di dalam kekuasaan, di dalam penaklukan, di dalam pemberian, di dalam penahanan yang di tangannya manfaat dan bahaya. Dialah yang bersendirian. Maka seharusnya dia satu-satunya arah seorang hamba itu untuk berdoa. Iya kepadanya lah seorang hamba itu berdoa. Baik. Jadi ya, sisi pendalilan dari ayat ya terdapat bahwa ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa maupun selainnya. Maka berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Kenapa? Karena dia berdoa kepada hal yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan bahaya. Baik, pada ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, kewajiban mengesahkan Allah di dalam ibadah. Sebagaimana seorang mengakui keesaan Allah di dalam rububiyah, di dalam kepemilikan dan penguasaan. Nah, ini sudah berulang kali ya kita terangkan kaidah ini pengakuan seorang hamba terhadap tauhid rububiyah mengharuskan dia mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Ya kalau dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa memberi bahaya, hanya Allah yang bisa memberi manfaat, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, hanya Allah yang di tangannya segala sesuatu. Kalau dia akui seluruh hal tersebut dari makna rububiyah, maka konsekuensinya harusnya hanya kepada Allah dia beribadah. Yang kedua di dalam ayat terdapat penjelasan batilnya berdoa kepada selain Allah. Iya. Karena selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Dan terdapat di dalam ayat penetapan masyiah bagi Allah. Penetapan kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat juga penetapan dua nama dari Asmaul Husna, nama Al-Ghafur dan nama Ar-Rahim yang terdapat di dalamnya dua sifat dari sifat Allah yaitu sifat Al-Maghfirah dan sifat rahmat. Baik. Dan ini semuanya menunjukkan ya bahwa seorang hamba itu harus mengetahui doa itu doa dan istighatsah itu adalah ibadah yang agung. Dan ibadah itu harus diikhlaskan hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka dia adalah salah satu dari bentuk syirik akbar. Baik. Ayat yang ke tiga, kalau dihitungkan penulis ya. Kalau dari dalil, dalilnya yang kedua di sini. Baik ayat yang ketiga, qaluhu fabtagu indallahi rizqa abuduhu washkuru lahu ilaihi turja'un al-ayah. Dan firmannya oleh karena itu mohonlah rezeki kepada Allah. Sembahlah Dia semata serta bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Ini kan potongan ayat ya. Awal ayatnya apa? Innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya orang-orang yang kalian ibadahi selain daripada Allah mereka itu tidak memiliki rezeki apapun untuk kalian. Fabtagu indallahi rizqa, maka carilah rezeki itu di sisi Allah. Wa'buduhu washkurulah beribadahlah kepada Allah serta bersyukurlah kepada kepadanya. Ilaihi turja'un. Kepada Allah lah kalian itu kembali. Iya. Baik. Jadi fabetagu fabetagu artinya apa? Carilah. Indallahi ar-rizqa. Carilah rezeki itu di sisi Allah. Iya. Ya rezeki kalau mau dicari Rezeki itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk Allah yang menanggung rezekinya, menentukan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk melata pun di atas muka bumi ini kecuali rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka carilah rezeki di sisi Allah. Subhanallah. Bagaimana indahnya tauhid itu ya? Membuat hidup seseorang itu menjadi tenang. Ya. Ketika dia cari rezekinya, dia tidak gelisah. Karena dia tahu rezeki itu berasal dari satu sumber saya. Hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kaum musyrikin. Itu bingung. Rezekinya aja nggak tahu di mana dia cari. Terlalu banyak yang dia sembah, yang dia ibadahi. Hatinya ke sana sini. Nah, beda dengan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu dia hanya mencarinya kepada kepada Allah. Jadi kalau dia tahu rezeki itu datangnya dari Allah, maka akan sederhana hidupnya. Dia kerjakan dari sebab dia berusaha, tapi dia tahu semuanya adalah pemberian Allah, dia selalu berharap baik kepada Allah. Besar harapannya, tidak berputus asa, berbaik sangka kepada Robnya. Nah, itu semuanya akhlak muncul dengan sendirinya tatkala dibangun di atas tauhid. Mengarah ke sana. Tapi kalau sudah dia berbuat kesyirikan, maka dia akan semakin jatuh di dalam kebinasaan. al-afiyah. Iya nah itu apabila seorang hamba mengenal nikmat dari tauhid ini, hendaknya dia bersyukur kepada Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Yang wajib untuk selalu kita syukuri. Iya. Jadi carilah rezeki dari sisi Allah. Wa'buduhu dan beribadahlah kepadanya. Maksudnya ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa buduhu ini umum ya kata umum wa buduhu. Ya. Carilah rezeki di sisi Allah bentuk ibadah ya. Bentuk dari ibadah. Wa buduhu ini lebih luas. Washkuru lahu. Dan bersyukurlah kepadanya. Ya ini tiga ya. Kalau ingin mencari rezeki begitu kaidahnya tiga hal itu. Cari rezeki di sisi Allah, beribadah kepadanya, dan apa? Bersyukur kepada Allah. Terikat dengan hal itu. Iya. Karena itu dari salah satu sebab dilapangkannya rezeki untuk seorang hamba apabila dia baik ibadahnya kepada Allah. Di Musnad Imam Ahmad hadits qudsi Allah berfirman ya bena Adam tafarraq li ibadatih amla apa namanya qalbaka ginan wa asudda faqrak wahai anak Adam selalu kalian engkau tuangkan waktunya waktumu untuk beribadah maka aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan dan aku akan tutupi dari kefakiranmu itu dari sebab dilapangkannya apa rezeki dengan ibadah. Nah, ditambah lagi dengan kesyukuran, washkuru lahu. Ya, seorang harus tahu bahwa nikmat-nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kewajibannya di dalam syukur adalah menjalankan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Nikmat itu dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diingatkan, ilaihi turja'un hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Pada hari kiamat kalian semua akan dikembalikan. Dibalas sesuai dengan amalan kalian. Kalau amalan kalian baik, balik baik pula yang kalian dapatkan. Kalau amalan kalian buruk, buruk pula yang kalian akan tuai. Iya. Maka ini diingatkan bahwa seorang itu di kehidupan dunianya walaupun dia ada mencari rezeki, tapi dia harus ingat, dia itu akan kembali kepada Allah. Tidak ada dia kekal di dunia. Baik. Jadi ini ayat di dalamnya terdapat penegasannya tentang wajibnya mengesahkan doa dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Ya. Kita diperintah mengikhlaskan doa dan ibadah hanya untuk Allah dan istighatsah masuk di dalam doa. Maka siapa yang beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah, maka dia artinya telah menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu hukumnya apa? Itu hukumnya syirik akbar. Itu sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Baik. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat kewajiban berdoa dan mencari rezeki hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terdapat kewajiban mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan yang ketiga, terdapat kewajiban bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dan yang keempat, terdapat penetapan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Iya. Dan yang kelima terdapat bahwa tidak ada kontradiksi antara mencari rezeki, bekerja dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan tiga dikumpul semua ya. Ya, carilah rezeki di sisi Allah, beribadahlah dan bersyukur. Ini menunjukkan ini tidak bertentangan. Ini tidak bertentangan. Ya. Jadi kalau ada yang misalnya yang berkata, ini kadang ikhwan ya. Kalau sudah menikah, oh saya sulit sudah untuk taklim karena saya ada kewajiban harus saya penuhi. Nah, ini mempertentangkan antara bekerja dengan apa? Ibadah. Nah, ini ibu-ibu juga. Dulu waktu saya akhwat saya masih bisa taklim katanya. Setelah saya jadi ummahat, nah ini juga istilahnya orang Indonesia akhwat dan ummahat. Seakan-akan ummahat itu bukan akhwat. Ya. Cuma ini istilah orang Indonesia. Katanya setelah dia jadi umahat maksudnya ibu rumah tangga, nggak bisa taklim lagi. Nah, ini repot ya. Jangan seorang itu mempertentangkan dunia, ibadah, bekerja, itu semuanya bisa berjalan. Nah, itulah nilai tauhid pentingnya di situ. Bagaimana seorang itu memperbaiki dari ibadahnya kepada Allah, keimanannya, Iya, dan dia punya semangat. Dia punya semangat dalam hal itu. Selalu mengingat akhirat. Nah, kalau itu semuanya ada pada dirinya, insya Allah akan mudah. Akan dimudahkan untuknya hal tersebut. Baik, berikutnya. Dalil yang ketiga. Kalau hitungan penulis ayat yang keempat. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين Dan firmannya dan tiada yang lebih sesat dari orang yang memohon kepada sembahan-sembahan selain daripada Allah yang tidak dapat memperkenankan permohonannya hingga hari kiamat. Dua ayat. Kalau kelanjutan ayatnya wahum an ihim ghafilun. Sementara sembahan-sembahan itu lalai terhadap doa mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lakum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka mereka itu berubah menjadi musuh-musuh mereka. Dan mereka akan kafir terhadap ibadah mereka akan kafir terhadap ibadah mereka. Baik. Jadi di sini diterangkan ya bagaimana batilnya kesyirikan itu. Waman adallu, siapakah yang lebih tersesat? Ini kalau bahasa lainnya tidak ada yang lebih tersesat dari orang seperti ini. Sebab itu pertanyaan ingkari namanya. Kalau diterjemah bebas seperti yang disebutkan tadi, tidak ada yang lebih tersesat. Ya kalau cari orang yang tersesat, tersesat, tersesat, ini yang paling tersesatnya. Iya. Dan ini dari keburukan kesyirikan. Masyaallah alaihi Iya. Tidak ada yang lebih tersesat mimma yad'u min dunillah dari orang yang berdoa kepada selain Allah Ya. Bagaimana sifat orang yang didoa ini selain daripada Allah? Satu. Malla yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Ya. Itu satu sifat mereka. Sifat yang kedua, wahum an du'aihim ghafilun. Dan mereka ini orang yang lalai dari doa mereka. Orang-orang berdoa, dia tidak dengar, dia tidak tahu. Orang yang berbuat kesirikan terhadap mereka berdoa dia tidak dengar, dia tidak tahu. Ini sifat kedua. Sifat yang ketiga, wa idha husyirun nasu kanu lahum adan. Kalau dibangkitkan pada hari kiamat, sembahan-sembahan mereka ini yang mereka berdoa kepadanya, maka sembahan-sembahan mereka ini menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Ya. Dan yang keempat, yang mereka sembah, yang mereka tempati berdoa, wa bi ibadatihim kafirin, akan kafir terhadap ibadah mereka. Akan kafir terhadap ibadah mereka. Iya. Jadi orang yang berdoa dengan orang yang berdoa kepada sembahan-sembahan yang memiliki empat sifat ini, ini tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang seperti itu. Jelas ya? Maka ini dari pembahasan-pembahasan Al-Quran yang menjelaskan kepada kita buruknya kesyirikan. Ini ayat-ayat seperti ini harusnya dihafal ya oleh para penuntut ilmu. Karena ini bermanfaat sekali terhadap orang yang berbuat kesyirikan kalau disampaikan. Itu bisa memutus akar-akar kesyirikan itu sampai ke dasar-dasarnya. Iya. Baik. Di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan hukumnya bahwa manusia yang paling tersesat adalah siapa yang berdoa kepada makhluk, makhluk yang tidak bisa mengabulkan doanya di dunia, makhluk yang tidak menyadari apa doa mereka, makhluk yang apabila terjadi hari kiamat mereka menjadi musuh mereka, makhluk yang pada hari kiamat mereka akan kafir terhadap ibadah mereka. Iya. Baik. Jadi ini yang paling sesatnya. Nah, kalau dilihat dari sisi pendalilan, jelas sekali ya sisi pendalilan penulis. Bahwa berdoa kepada selain Allah, kesesatan yang paling sesat. Nah, itulah kesyirikan. Kesyirikan itu tidak ada yang lebih sesat daripada apa? Daripada kesyirikan. Dan ini juga menunjukkan bahwa berdoa kepada selain Allah itu dianggap memberi ibadah kepada selain Allah karena dibahasakan wakanu bi ibadatihim sebut ibadah dan ibadah kalau diserahkan kepada selain Allah hukumnya apa hukumnya syirik akbar baik dari ayat terdapat beberapa pelajaran pelajaran yang pertama bahwa doa adalah ibadah maka siapa yang berdoa kepada selain Allah dia telah berbuat syirik akbar yang kedua di dalam ayat Terdapat kerugian orang yang berdoa kepada selain Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga terdapat bahwa kesyirikan adalah kesesatan yang paling besar. Yang keempat terdapat penetapan adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Iya. Dan kelima terdapat bahwa sembahan-sesembahan yang diibadahi itu itu tidak bisa mendengar siapa yang berdoa kepadanya dan tidak bisa mengabulkannya. Berbeda dengan apa yang disangka oleh kaum musyrikin. Ya, kaum musyrik itu menyangka kalau dia berdoa ke penghuni kubur, penghuni kuburnya dengar doanya. Bisa mengabulkannya. Iya. Kemudian ayat ini juga memberikan pemahaman tauhid bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sematalah yang merupakan kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, selesai dalil yang keberapa? Dalil yang ketiga. Sekarang dalil yang ke empat. Kata penulis rahimahullahu taala wa qauluhu taala amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu sual ayat." Dan firman Allah Ta'ala Atau siapakah yang memperkenankan doa Orang yang berada dalam kesulitan tatkala ia berdoa kepadanya Yang menghilangkan kesusahan Al-ayah Ayatnya di surah An-Naml ya Amma yujibul muttarra idha da'ahu Wa yakshifu su'a Wa yaja'alukum khulafa al-ard Ailahum ma'allah Qalilam ma tadakkarun Iya Atau siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang terdesak? Orang yang terdesak ini orang yang tertimpa bahaya, terdesak. Dia berdoa kepada Allah. Ya, siapa yang bisa mengabulkan doa ya? Siapa yang bisa mengabulkan doanya? Ya. Ini ayat konteksnya umumnya yang yang terdesak ini dia muahid, musyrik, siapa saja kalau dia terdesak, dia berdoa kepada Allah, hanya Allah yang mengabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala kadang mengabulkan doa mereka. Karena itu sudah berlalu bersama kita ya. Di beberapa pembahasan, Di antaranya di kitab Al-Qaid Al-Arba tentang kaum musyrikin. Kalau berada di tengah lautan, ditimpa oleh bahaya, mereka malah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kondisi mutor dikabulkan doa. Kabulkan doa. Dia kafir sekalipun, dia berdoa kepada Allah di kondisi terdesak, Allah mengabulkan doanya. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yakshifu dan dialah Allah yang bisa menyingkap kejelekan. Wa yaj'alukum khulafa ard dan dia pula Allah yang menjadikan kalian sebagai khulafa yang berkuasa di atas muka bumi ini. Maksudnya khulafa dari generasi ke generasi mereka bersambung berketurunan Ya, mereka menikmati bumi ini. Nah, setelah itu Allah ingatkan ailahum Allah. Adakah sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala? Iya. Qalilan ma karun Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Jadi ingatkan yang, meng, yang menjawab orang yang terdesak itu hanya siapa? Hanya Allah. Yang menyingkap bahayanya Allah. Yang memberi nikmat kepada kalian bisa ber, berjaya di atas muka bumi, menikmati bumi ini. Siapa? Hanya Allah. Hanyalah Allah. Baik, kalian sudah mengakui itu. Harusnya kalian mengetahui, mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Maka apakah ada sesembahan lain bersama Allah? Qalilan ma tadakkarun sedikit di antara kalian yang mengingat akan tauhid, mengingat kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah, bahkan kalian berbuat kesyirikan. Baik. Maka sisi pendalilan penulis di sini ya terdapat batilnya istighatha kepada selain Allah. Karena orang yang terdesak, orang yang tertimpa bahaya kejelekan yang bisa menjawab doa orang yang terdesak hanya siapa? Hanyalah Allah. Yang bisa menyingkap kejelekan hanya hanyalah Allah. Maka ini menunjukkan batilnya istighatha kepada selain Allah. Iya. Itu satu sudut ya, sisi pendalilan. Di sudut lain juga dari sisi pendalilan ya bahwa doa kepada selain Allah ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Maka tatkala ada yang berdoa kepada selain Allah, itu artinya dia mengadakan sesembahan bersama Allah. Dan artinya dia jatuh di dalam apa? Kesyirikan. Di dalam ayat ini terdapat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat batilnya istighatsah kepada selain Allah pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terdapat bahwa kaum musyrikin itu mengakui tauhid rububiyah. Ini kan pertanyaan kepada kaum musyrikin. Siapakah yang menjawab doa orang yang terdesak? Kaum musyrikin jawab Allah. Yang menyingkap kejelekan Allah, mereka jawab. Ya. Tapi bersama dengan itu mereka tidak masuk dalam Islam. Ya. Dan terdapat pendalilan dengan tauhid rububiyah untuk menunjukkan kewajiban bertauhid uluhiyah. Iya. Dan terdapat uslub ya di dalam mendebat kaum musyrikin. Iya. Ini pelajaran untuk orang yang bertauhid, bagaimana tahapan-tahapan meruntuhkan kebatilan ahlu syirik. Lihat dulu hal-hal benar yang mereka akui. Dari hal-hal benar yang mereka akui itu pakai sebagai dalil untuk menjelaskan kesyirikan mereka. Ya, itu salah satu uslub di dalam apa? Di dalam menjelaskan kebatilan. Baik, selesai ya lima ayat. Setelah itu penulis membawakan satu hadis ini dalil yang kelima. Kata beliau warawat Tabaraniyu bi isnadihi dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanatnya. Imam At-Tabarani rahimahullahu taala ya penulis kitab Al-Mu'jam, tiga Mu'jam ya. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Saghir. Semuanya sudah dicetak hanya saja Al-Mu'jamul Kabir ada beberapa musnad sahabat yang hilang ininya. Maksudnya tidak sampai lagi di masa ini. Iya. Katanya dulu dipegang oleh seorang syekh di Irak namanya Hamdi Abdul Majid As-Salafi. Tapi setelah itu perpustakaan beliau terbakar. Akhirnya eh, ada beberapa yang ikut terbakar juga. Karena itu di Mujam Tabarani Al-Kabir dari jilid 1 sampai jilid 13 itu ada. Tapi setelah itu ada yang luput ya dari beberapa musnad di situ. Musnad sahabat. Nah, kemudian belakangan ada beberapa musnad diketemukan. Jelas Imam Tabarani ini imam besar. Hafid Kabir. Nama beliau Sulaiman bin Ahmad bin Ayub. Abul Qasim kunyanya. <clears throat> Abdul Qasim At-Tabarani. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah. Iya. Beliau ini hidup 100 tahun ya, Imam At-Tabarani. Beliau mulai menuntut ilmu di umur 13 tahun. Mulai belajar. Nah, biasanya Syekh kalau seperti ini dia mulai belajarnya dari kecil, meninggalnya belakangan Nah, itu biasanya sanatnya tinggi sekali, ahli sanatnya. Ya. Karena itu disebut pernah beliau apa namanya? Uh, e, mudakara dengan seorang yang hafid juga namanya Al-Ju'abi. Al-Ju'abi ini ya dia hafid hafalannya bagus tetapi adalahnya yang rusak karena itu riwayatnya tidak diterima oleh para ulama. Hanya saja dia ahli hafalan. Ya. Jadi kalau Tabarani bawakan hadis, saya punya hadits begini. Kata Al-Juwabi hadis itu saya juga punya. Saya punya dari jalan ini dia sampaikan. Kalau Al-Juwabi bilang saya punya hadits begini. Kata Tabarani saya juga punya. Hadits itu saya riwayatkan dari jalan ini. Terus saling sambung menyambung. Sampai suatu hari, suatu saat Al-Ju'abi bilang, saya punya hadith hanya satu di dunia, saya saja yang punya. Iya. Saya meriwayatkannya dari Fulan, dari Sulaiman bin Ahmad bin Ayub, dari Fulan, dari Fulan. Kata Tobaroni, saya adalah Sulaiman bin Ahmad bin Ayub. Riwayatkanlah dari saya, kamu akan lebih tinggi. <laughs> Maka Al-Ju'abi pun bungkam. Kata Khalifah, ya saya berharap di posisi itu saya adalah Tobroni dan Tobroni adalah khalifah. Ya, saking nikmatnya ilmu katanya. Dia melihat bagaimana apa namanya at mengalahkan Al-Ju'abi. Begitu kisah ya disebutkan di dalam biografi uh, Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. <clears throat> Bisnadihi dengan sanatnya. Ya dengan sanatnya tapi hadit ini lemah ya ada kelemahan di dalam hadis ini. Ya. Hadis ini dari sahabat Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan dari Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Hanya saja di dalam sanatnya ada rawi yang bernama Abdullah ibnu Lahia. Abdullah ibnu Lahia. Ini ada kelemahannya, tapi dari sisi mana, mana haditnya benar. Mana haditnya benar. Dikatakan annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minin. Faqala ba'dhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi wa innama yustaghathu billahi azza wa jalla Baik. Ada sebagian orang yang berkata, katanya kalau hadits itu diriwayatkan oleh Tabarani, ah, itu sudah tanda hadits itu lemah. Dan ini ucapan tidak benar ya. At-Tabarani memang dalam tiga mu'jamnya banyak hadit-hadit gorib yang beliau bawakan. Gorib bermana hanya satu jalan. Hanya dari satu jalan saya. Iya. Memang betul itu. Tapi bukan artinya kalau Tabarani bersendirian pasti lemah. Tidak. Ada hadit-hadit riwayat Tabarani sangatnya bagus. Disahihkan oleh para ulama. Nah, yang lemah itu ada orang-orang lain. Ya. Misalnya kalau riwayatnya Al-Ukaili dalam Abdu'afa atau riwayat Ibnu Adi dalam Al-Kamil atau riwayat Al-Khatib dalam tarikh al tarikh Baghdad itu bersendirian. Demikian pula riwayat Ibnu Asakir atau riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dan yang keenam riwayat Ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus. ini enam orang. Jadi kalau ada di buku itu tidak di tempat lain, nah itu sudah tidak usah periksa sanatnya. Bilang saja haditnya apa? Hadit baik Ya. Demikian pula Al-Hakim di dalam tarikh uh, itu uh, Al-Hakim Tirmidzi ya. Nah, itu ininya yang disebutkan. Ingat tadi nama-nama itu? Hah? Siapa tadi saya sebut? Hah? Lupa? Al-Ukaili satu dalam kitab doa Yang kedua Ibnu Adi. Ya. Yang ketiga Al-Khatib. Yang keempat, Ibnu Asakir. Yang kelima, Ad-Dailami dalam Nusyul Firdaus. Dan yang keenam, Al-Hakim At-Tirmidhi. Dikumpul dalam satu bait syair. Wa ma numi li'at wa uk wa khat wa kir wa musnadil firdausi da'fuhu syuhir. Nah itu kalau antum hafal satu bait syairnya sudah hafal orang-orang itu. Hah? Wa ma numi li uq wa at wa khat wa kir. Nah, ini istilah-istilah buku-buku hadis ya. Uq ukaili dalam ad-dhafa. Ya. At Ibnu Hadi dalam kitabnya Al-Kamil. Nah, khat itu kha dengan ta itu siapa? Al-Khatib dalam tarikh ya Kir Ibnu Asakir dalam tarikh Maskus. Musnadul Firdaus itu bukunya D Ya. Nah, kalau ada seperti itu maka ba'fu khusyuhir. Kelemahannya itu sudah masyhur. Kelemahannya sudah apa? Sudah masyhur. Ya. Ada bait yang keduanya disebutkan Al-Hakim dalam Tarikh Naisabur dan Al-Hakim At-Tirmidzi. Baik. Itu menghafal satu bait saja dulu. Jadi di sini e, penulis rahimahullah sebutkan riwayat dari At-Tabarani dengan sanatnya bahwa pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang munafik yang selalu menyakiti orang-orang mukmin Oleh karena itu berkatalah salah seorang di antara para sahabat, "Kumu bina nastagitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Mari kita beristighatsah bersama-sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tindakan buruk orang munafik ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku. Wa inna ma yustaghatsu billahi azza wa jalla beristighosah itu hanya boleh kepada Allah semata. Iya. Baik. Nah, ini disebut di masa Nabi ada munafik yang mengganggu kaum mukminin. Berarti ini kejadiannya di mana? Di Mekah atau di Medina? Hah? Di Medina, di Mekah belum ada munafik. Jelas ya? Karena itu kalau ada ayat-ayat, kalau ada surah dalam Al-Qur'an ada penyebutan kaum munafikin, nah itu ciri salah satu ciri bahwa surah itu surah apa? Surah Badaniyah. Baik. Dan sebagian yang mensyarah hadis menyebutkan bahwa munafik ini adalah Abdullah bin Ubay ibn Salul. Ya, gembong munafikin di kota Madinah. Baik. Maka sebagian sahabat berkata, "Kumu bina nastagitu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ayo, berdiri. Kita beristighatsah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar supaya gangguan kaum munafikin ini dihalangi. Iya. Jelas ya? Ini saya mau bertanya, sahabat minta kepada Nabi agar supaya dibantu menghadapi gangguan munafik, boleh atau tidak? boleh padahal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? mampu kan begitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa? Innahu la yustaghathubi. Sesungguhnya tidak dilakukan istighatha kepadaku. Beristighatha itu hanyalah boleh kepada Allah. Berarti jawaban Nabi ini jawaban apa namanya? Ini mengarahkan bagaimana adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu adab. Ya, karena itu dalam hal yang seperti ini tidak dikatakan istighosa kepada Nabi. Dia beristighosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sisi pendalilan secara umum Nabi mengingkari istighosa kepada selain Allah. Itu sisi pendalilan penulis secara umum. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadis ini bahwa tidak boleh beristighosa kepada Nabi. Maka beristighosa kepada selain Nabi, kira-kira bagaimana? Lebih tidak boleh lagi. Ini pada hal yang tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terdapat anjuran untuk seorang itu memperindah lafaz dan menjaga tauhid. Nah, ini ciri orang-orang yang belajar tauhid seperti itu. Iya. Nah, itu kelihatan ya. Kelihatan. Cirinya. Sebab seorang itu kalau dia kuat tauhidnya, di dalam hatinya kuat, di lisannya juga lafat-lafat tauhid yang keluar itu bagus. Iya, lafat-lafat tauhid yang keluar dari apa? Akan baik. Itu yang mendominasi ya. Tapi kalau dia di dalam pemahaman tauhidnya jelek, maka itu akan kelihatan dari apa yang keluar dari apa? Lisannya. Ya, karena itulah seorang yang mengerti tauhid, dia itu mempertimbangkan kalimat yang dia ucapkan. Ini ada adab yang kurang benar terhadap Allah atau tidak. Ini bahasa boleh dipakai atau tidak. Iya. Jangan dia memakai kalimat-kalimat dianggap itu bahasa yang indah, ya sastra yang tinggi, tetapi maknanya sangat hancur atau perkara yang sangat buruk di dalam syariat. Tidak boleh seperti itu. Ya. Harus diukur. Dan terdapat di dalam hadits ini juga menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada apa? kesyirikan. Ya saya sudah terangkan tadi hukum istighatha kepada Nabi pada saat Nabi itu ada hidup hadir Nabi mampu melakukannya hukumnya apa? Boleh. Tetapi karena bahasa yang dipakai oleh sahabat ya ini bahasa yang bisa mengantar kepada hal yang jelek, bisa mungkin mengantar kepada kesyirikan, maka Nabi langsung memutusnya. Nabi langsung memutusnya. Jelas ya? Dan terdapat syariat bersabar terhadap gangguan. Apabila seorang itu berada di atas jalan Allah. Iya. Gangguan itu ada terjadi di tengah umat ini. Karena itu dicela kaum munafikin di dalam ayat. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatin nasi ka adabillah. Di antara manusia ada yang dia berkata kami beriman, tapi kalau dia diganggu di jalan Allah, dia jadikan siksaan di jalan Allah, apa namanya? ujian di jalan Allah seperti apa? siksaan. Iya. Maka harus ada kesabaran. Kadang-kadang itu hanya perlu waktu saja. Perlu waktu. Nah itu diantara hadith yang sangat indah sekali. Hadith panjangnya di Sahih Al-Bukhari dari sahabat Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu anhu. Para sahabat di Mekkah datang kepada Nabi mengadukan bagaimana mereka diganggu oleh kaum musyrikin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya bersandar di bawah naungan Ka'bah berbaring, beliau duduk, beliau berkata, telah ada orang-orang sebelum kalian ada yang sisir besi diletakkan di punggungnya sampai menyobek. Dagingnya menembus ke tulangnya. Ada yang diletakkan gergaji di ubun-ubunnya lalu dibelah badannya menjadi dua. Dan mereka tidak ada yang dihalangi dari sabar menjalankan agama mereka. Kemudian Nabi bersumpah bahwa agama ini akan disempurnakan kejayaannya. Di akhir hadis yang ingin saya ingatkan, Nabi berkata, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Tapi kalian ini adalah satu kaum yang tergesa-gesa. Ya, kalau para sahabat saya dengan berbagai ujian dan cobanya datang kepada Nabi minta seperti itu dikatakan dia adalah kaum yang tergesa-gesa. Ya bagaimana pula dengan kita? Jelas ya? Kadang sebagian orang ya baru hadir taklim saya jauh tempatnya wah ini berat ya. Hah? Lah ya? Doro dua kali sekali dalam dua pekan. Ya. Itu berat. Nah, ini harus di, diperhatikan ya, seorang mukmin itu dia jaga dirinya di atas sifat-sifat. Ada sifat keimanan namanya. Dia didik dirinya. Ya, kaum munafikin lain lagi sifatnya. Jangan seperti itu sifat seorang mukmin. Itu fungsinya seorang belajar tauhid. Karena hal-hal yang seperti ini banyak mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita berjalan. Yang kelima di dalam hadis ini juga terdapat celaan terhadap kaum kemunafikan. Yang keenam terdapat haramnya mengganggu kaum mukminin.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 rabbil alamin.